di tanah lapang di tempat terbuka itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat yang bernama Al Musalla sebuah tanah lapang tidak jauh dari Bahrain. Kemudian barang siapa yang memandikan mayat lalu dia menyembunyikan cacat si mayat maka diampuni empat puluh kali ini juga sudah kita bahas sekarang kita lanjutkan sembilan sembilan sembilan ratus ratus tiga puluh satu 900 931 931 termasuk penyesalan Ibnu Umar. Beliau merasa kehilangan pahala berkira-kira Baru tahu hadis itu dari Abu Hurairah Juga eh, sudah kita bahas Ya, puluh 931 Wa'an Ummi Atiyah Radiyallahu anha Qalat Nuhina Alittiba'il Jala'iz jalais. kami dilarang mengantarkan jenazah. Apa yang dimaksud dengan kami? Apa yang dimaksud dengan kami di sini? Mewakili seluruh sahabat? Apa mewakili siapa? Mewakili para wanita. Karena yang berkata di sini adalah Ummu Atiyah, wanita. Kami dilarang, yang dimaksud kami para wanita di zaman Nabi dilarang mengantar mayat ke kubur walam yu'zam alaina akan tetapi larangan tersebut tidak yu'zam tidak merupakan larangan keras berarti lil karaha makruh tidak disukai tidak sampai ke derajat haram yang terbaik tentu tidak usah mengantarkan. Apalagi yang meninggal itu ibunya atau ayahnya atau suaminya atau anaknya sangat lebih baik untuk tidak mengantarkan takut nanti tidak kuat pingsan oh, rata, ronta-ronta dan seterusnya ya mutafakun alaih hadis ini sahih dengan Imam Bukhari dan Muslim فكر الحديث النهي في أصله يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تجعله للتنسيق كما في هذا الحديث larangan pada asalnya bermakna haram yufidu tahrim pada asalnya seluruh larangan adalah haram selama tidak ada korina selama tidak ada tanda petunjuk bahwa larangan tersebut tidak haram apa korinah yang dimaksud? apa korinah dalam hadis tadi? walam yu'zam alaina ini korinahnya ini yang memalingkan kenapa larangan tersebut menjadi tidak haram. Ada keterangan lam yuqsam alaina. Larangan tersebut tidak yuqsam. Apabila tidak ada kalimat ini, maka menjadi haram. Apabila hadis tersebut berhenti sampai tibail janais. Kami dilarang mengantarkan jenazah titik. Nah, tentu haram. Karena apa yang difahami oleh para sahabat tentu mereka lebih paham dari kita. Ketika para sahabat mengatakan kami dilarang, kami diperintah, kami diwajibkan. Kami para sahabat sepakat bahwa kumpul-kumpul ketika ada kematian adalah ratapan jahiliyah. Nah, maka wajib bagi kita mengikuti karena para sahabat jauh lebih paham dari kita. Pemahaman sahabat di uh, perintahkan oleh Nabi untuk diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat Ya. Ini uh, yang memalingkan sebuah perintah sehingga tidak menjadi wajib, wajib yang memalingkan sebuah larangan sehingga tidak menjadi haram. Yang kedua, الفضل الوارد في الأحاديث على اتباع الجنائز huwa lirrijal dunan nisa li'annahunna nuhina an ittiba'iha keutamaan mengantarkan jenazah ke kuburan yang mendapat pahala berapa kemarin? satu kira itu khusus untuk para lelaki rijal dunan nisa bukan untuk wanita karena wanita dilarang maka ketika seorang wanita mengantarkan jenazah ke kubur tidak mendapatkan satu kiroah. Karena dilarang kan. Bagaimana mendapatkan satu kiroat kok makruh dilarang? Sekali lagi, yang mendapat keutamaan satu kiroat adalah khusus laki-laki. Yang ketiga, yang terakhir, qaulus sahabi nuhina au umirna au ruqhi salana yu'addu fi martabati sima'i sari. Ucapan seorang sahabat ketika seorang sahabat mengatakan kami dilarang, kami diperintahkan, kami diberi rukhsah, kami diberi keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa para sahabat tersebut mendengar secara sorry. Berbeda ketika yang berkata seperti ini seorang tabi'in atau atba'u tabi'in, maka uh, cacat. Ya, cacat. Ketika seorang tabi'in atau atba'u tabi'in mengatakan uh, waqad ruwiya atau Anfula Anfula ini cacat maka seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in ketika meriwayatkan harus jelas sami'tu Fula. aku mendengar fulan mengatakan begini aku mendengarkan fulan berkata begini atau fulan syekh fulan mengatakan kepadaku begini, ah itu baru diterima. Ada uh, eh, sigotnya jazm pasti, ya. Tapi jika mereka mengatakan diriwayatkan, dikatakan dari bulan begini, dari bulan begini, anak-anak istilahnya, maka itu cacat. Kecuali sahabat, Ketika sahabat mengatakan nuhina umirna rukhisa lana maka sudah dikatakan bahwa sudah harus dipastikan bahwa sahabat tersebut mendengar langsung dari Nabi. Ya. Karena apa? Karena Qaidah mengatakan kullu sahabatin ulul. Seluruh sahabat adil seluruh sahabat ketika mengatakan qala Rasulullah mengatasnamakan nabi maka begitulah adanya ya tidak mungkin uh, seorang sahabat berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka diriwayatkan sahabat yang berzina ada sahabat yang minum khamar ada ya bisa dihitung dengan jari kita salah jari salah satu tangan kita bisa dihitung ya, hanya sedikit sekali sahabat yang uh, berkhianat ya Khatib bin Abi Balta'a ada ya tapi sahabat yang berbohong tidak ada tidak diriwayatkan ada seorang sahabat pernah berbohong Kita masuk bab baru 156 Babu istihbabi takthiril musallin Alal janazati Wa ja'li sufufihim Salasatan fa'aktar Bab disukainya, disunnahkannya Memperbanyak orang-orang yang Menyolati mayat Diperbanyak Maksudnya kalau masih sedikit tunggu sebentar Mungkin masih jalan Mungkin masih pada wudhu nah, Tunggu Ini yang dimaksud memperbanyak Dan menjadikan Jamaah solat jenazah Minimal Tiga saf Tiga saf Ini minimal Maka dikatakan Salah satan fa'ahsar tiga saf lebih ya sampai di bab ini uh, tidak ada dikatakan ganjil minimal tiga saf maksimal ya tidak terhingga ya nah, nanti akan dibawakan oleh beliau riwayat ketika Nabi meng mengimani, mengimami tujuh, tujuh orang, tujuh orang yang sholat cuman uh, tujuh orang. Maka Nabi makmumnya tujuh orang ya, berarti delapan dengan beliau ya. Maka Nabi menjadikan tiga, dua, dua, ya, tiga, dua, dua tujuh orang ya waja'ala thalathan soffan wasnaini soffan wasnaini Sofan. saf pertama tiga orang saf kedua dua orang saf ketiga dua orang ya jika dijajarkan tujuh orang tentu bisa tapi beliau mensunahkan menjadi tiga saf ya Tentu kalau bisa ya. Kalau cuma jamaahnya makmumnya cuma tiga orang, ya sudah, nggak bisa lagi. Ya, masuk satu, satu, satu. Ya, imam satu, sholat pertama satu, sholat kedua satu, sholat ketiga satu. Ya, kereta keretaan. Nah, tentu tidak seperti itu. Ya. Tidak tidak benar itu. Bukan sof namanya. Ya, satu orang. <clears throat> Hadis pertama 932 An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun tidaklah seorang mayat yang disolati oleh umat umat yang dimaksud eh, se sejumlah banyak kaum muslimin minal muslimin ia beluguna mi'atan yang mencapai jumlah 100 mi'atan 100 kulluhum yasfa'una lahu 100 orang ini memintakan syafaat untuk dia apa maksudnya memintakan syafaat apa maksudnya mendoakan mendoakan tentu yang menyolatkan mayat mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi ya illa sufi'u fi maka diberi syafaatnya diterima syafaatnya dikabulkan doanya maksudnya Allah maghfirlahu ya Allah ampuni dia insya Allah dia akan diampuni Ya Allah rahmatilah dia Insya Allah dia akan dirahmati Ya Gantilah uh, keluarga yang lebih baik dari keluarga dia selama ini akan diganti Gantilah dengan uh, tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggal dia selama ini akan diberi dan begitu seterusnya. Nanti doa-doa itu akan dibawakan oleh beliau di bab-bab selanjutnya. Rawahu Muslim hadis ini riwayat Imam Muslim tidak ada fawaid beliau kumpulkan beberapa hadis tiga hadis baru fawaid langsung hadis 933 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل muslimin Yahud tidaklah seorang muslim yang mati jangan diterjemahkan dengan seorang laki-laki ya itu keliru karena wanita masuk di sini tidaklah seorang muslim yang meninggal wa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan lalu bisolati oma yakumu artinya apa berdiri yang dimaksud berdiri di sini adalah berdiri sholat tidak ada berdiri lain nah kita harus memahami hadis ini berdasarkan hadis-hadis lain yang dimaksud adalah mensolati bukan berdiri berdiri saja bukan jenazah seorang muslim yang disolati oleh 40 rojul rojul apa? Ah, laki-laki ah, apakah perempuan tidak masuk? tentu masuk ya jadi jangan dipahami sebagai jenis kelamin tapi muslim 40 muslim La yusrikuna billahi syai'a 40 orang yang menyolati tadi tidak apa? Tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun berarti bertauhid. Ya rububiyahnya, ya uluhiyahnya, ya asma wa sifatnya tentunya. Karena tauhid tidak boleh hanya rububiyah. Kalau hanya rububiyah itu tauhidnya Abu Jahal Abu tidak boleh rubiah uluhiyah saja, harus ketiga-tiganya. Ya rububiyahnya, ya uluhiyahnya, ya asma wa sifatnya. Illa syafa'ahumullahu fi maka Allah memberikan syafaatnya Allah mengabulkan doanya kan 40 orang tadi memohonkan ampun rahmat ya Eh, kebaikan-kebaikan uh, akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat 40 orang itu semuanya bertauhid. Ini berfawaid bahwa kita disuruh bergaul dengan orang-orang yang bertauhid. Karena insya Allah yang akan menyolati kita adalah orang-orang dekat kita yang selama ini bersama kita yang selama ini akrab dengan kita. Kalau kurang akrab, biasanya tidak, apalagi tidak kenal, gitu ya kan? Kalau akrab kenal insya ya. Maka beruntung kita, berharap kita apabila yang menyolati kita semuanya bertauhid. Ya. Rawahu Muslim, hadis sahih, Imam Muslim. Hadis ketiga atau hadis 934 وعن مرثد بن عبد الله المزني dari Marsad bin Abdullah Al-Mazani dia berkata kana Malik ibn Hubairah Malik bin Hubairah radhiyallahu an siapa dia sahabat ya sahabat Malik bin Ubairah radhiyallahu anhu Idza shalla 'ala al-janazah Malik bin Hubairah apabila salat jenazah fataqallan nas 'alaiha lalu yang mensolati itu cuma sedikit yang menyolati itu cuma sedikit tidak sampai puluhan atau ratusan orang maka jaza'hum 'alaiha thalathata ajza Malik bin Hubairah membagi mereka menjadi tiga bagian satu bagian di saf pertama, bagian kedua di saf kedua, bagian terakhir di saf ketiga. Berarti jamaah yang sedikit tadi dibagi menjadi tiga saf. Thumma Lalu Malik bin Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi thalathatu sufuf" Barang siapa yang disolati oleh tiga saf Maka tidak harus puluhan cukup tiga saf fakat awjab maka wajib maka pasti pasti apa pasti masuk surga ya awjab yang dimaksud wajabat lahul jannah dia wajib berhak mendapatkan surga ya tentu dihubungkan dengan hadis sebelumnya bahwa tiga saf kaum muslimin yang menyalati itu semuanya ber semuanya bertauhid tidak ada yang berbuat syirik ya di sini diriatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lain dan uh, beliau mengatakan hadis ini hasan tapi Syekh Salim mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada Muhammad bin Isa beliau mudallis ya tetapi karena ada syahid dari hadis lain dari Abu Umama dari Tabrani maka hadis ini bisa dijadikan hujjah terakhir beliau simpulkan fal hadis hasan li maka hadis menjadi hasan li karena hadis yang bisa dijadikan hujah, hadis yang makbul istilahnya ada ada empat. Ada empat. Apa yang pertama sahih. Apa yang kedua sahih li ghairihi. Apa yang ketiga hasan. Apa yang keempat hasan li ghairihi. Jika ada hadis dengan empat kriteria tadi, maka makbul bisa dipakai sebagai hujjah. Fikul hadis مفهوم العدد في هذه الأحاديث لا يفيد الحصر وإنما يفيد الأفضلية وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع له Bilangan di hadis di atas itu bukan pembatas Tetapi afdoliyah saja afdoliyah saja. Buktinya apa? Ada 100, ada 40, ada cukup 3 sah. Nah, berarti bukan pembatas. Ya, karena ada bilangan-bilangan yang tidak kita fahami sebagai batasan. Misal, wanita tidak boleh bersafar tanpa mahram selama tiga hari tiga malam. Ya. Wanita tidak boleh bersafar wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar tiga hari tiga malam tanpa mahram ya tidak boleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apakah berarti dua malam dua dua hari dua malam boleh satu hari satu malam boleh atau lima jam boleh jawab tidak boleh jadi tiga hari tiga malam ini bukan uh, pembatas, bukan pembatas, tetapi merupakan sifat. Sifat safar di zaman Nabi tidak mungkin kurang dari tiga hari tiga malam atau dua hari dua malam. Ya, tidak mungkin di zaman Nabi safar enam jam. Kalau sekarang kan mungkin, ya, mungkin. Jakarta ke Surabaya ya belanja sebentar satu jam di bandara Surabaya balik lagi ke Jakarta mungkin bisa enam jam lima jam tidak sampai Jakarta lagi ya kan nah, bolehkah seorang wanita seperti itu atau berdua bertiga wanita semua ada jawab tidak boleh ya ini e, bilangan yang bukan pembatas Berbeda dengan tujuh langit, memang pembatas. Langit tidak delapan, tidak sembilan, memang tujuh. Ya. jadi kita harus bisa membedakan mana bilangan yang merupakan pembatas, mana yang tidak. Dalam hal ini para ulama membedakan. Yang kedua, الذين تقبل شفاعتهم ويستجاب دعاؤهم هم أهل التوحيد الصادق الذين يشركون بالله شيئا yang diterima syafaatnya, yang dikabulkan doanya untuk mayat adalah ahlu tauhid yang beriman, berakidah sahihah, bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Maka jika yang mensolati mayat kita nanti Orang-orang yang berbuat syirik, kuburiyun, minta-minta Orang-orang yang sudah mati Meyakini bahwa Allah ada di mana-mana Tidak bersemayam di ars Maka tidak bermanfaat Ya Karena disyaratkan bertauhid Tauhid rubiyah, uluhiyah, seterusnya Yang ketiga, istihbabu ayyasifal musalluna wara'al imam salasata sufuf wasa'idah disukai disunahkan orang-orang yang menyolati mayat itu para makmum di belakang imam itu tiga saf ke atas beliau tidak mengatakan tiga atau lima atau tujuh ya ada pendapat seperti itu saya kira sampai di hadis ini belum ada dalilnya ya. Jadi menurut beliau yang penting minimal tiga empat lebih bagus, lima lebih bagus, enam lebih bagus ya. Artinya kalau sudah mencapai tiga saf maka tidak usah diatur-atur lagi Kalau hanya cukup dua saf ya silahkan diatur Seperti contoh dari Nabi tadi, cuma tujuh, nah, tetap jadikan tiga saf. Yang terakhir, الحديث الأول والثاني فيه حظ على إخلاص الدعاء للميت Hadis pertama dan hadis kedua membawa faidah bahwa kita dianjurkan untuk mengikhlaskan doa untuk si mayat. Oleh karena itu jangan sampai sholat mayat itu eh, ada sesuatu. Ikhlaskan sholat mayat. Ya. Maka buruk sekali apa yang terjadi di beberapa daerah ada orang-orang yang menyelati mayat itu dibayar. Ya, ini sangat-sangat buruk sekali ini bisa menghilangkan keikhlasan. Ya, kasihan mayatnya. Tidak mendapatkan sebab tidak ikhlas doanya tidak sampai. Ikhlaskan doa itu untuk si mayat. Jadi betul-betul kita berkeinginan si mayat ini diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan seterusnya. Jangan sampai uh, doa kita tidak diijabah. Ya, bab selanjutnya bab 157. Bab ma yuqra'u fi salatil janazah. Bab tentang apa yang dibaca dalam salat jenazah. Beliau mengatakan yukabbiru arba'u takbirat bertakbir empat kali. Beliau tidak membawakan riwayat lain. Karena di riwayat lain ada takbir delapan kali. Dan takbir delapan kali. Beliau tidak membawakan riwayat ini. Beliau mengatakan, Yukabiru arba'u takbirah. Bertakbir empat kali. Yata'awadu ba'dal ula. Setelah takbir pertama, bertawud bertawud untuk membaca Al-Fatihah ya thumma yaqra'u Fatihah al-kitab karena Al-Fatihah Al-Quran maka membaca Al-Quran harus diawali dengan ta'awud idza qara'ta Al-Quran fasta'id billah minasy syaitonir rajim Thumma yukabbiru thariyah Setelah membaca Al-Fatihah Lalu takbir kedua Thumma yusalli ala Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian membaca salawat untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Sampai di sini boleh nuklir. beliau wal afdal yang afdal diteruskan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim terus sampai innaka Hamidum Majid sebagaimana yang sering kita baca dalam apa tahiyat persis innaka Hamidum Majid terakhirnya innaka Hamidum ولا يفعل ما يفعله كثير من الأموات Jangan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang awam. Mungkin ini di negeri beliau. Eh? Apa? Yaitu mereka membaca Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya. Fa فإنه لا يصح صلاته إذا اقتصر عليه tidak sah salatnya kalau hanya baca ini ya tidak ada riwayat dari Nabi mencontohkan membaca innallaha wa malaikatahu ya nah, bid'ah itu kan bermacam-macam bid'ah yang ada di negeri beliau di Yordan dengan di negeri kita ada yang berbeda tidak semuanya sama bid'ah yang ada di Mesir bid'ah yang ada di Sudan bid'ah yang ada di oh, Aljazair, bid'ah yang ada di Indonesia, tidak semuanya sama. Ya. Beda dengan sunnah. Sunnah di Mesir dengan sunnah di Saudi dengan sunnah di Indonesia sama apa tidak? Sama apa tidak? Sama semua. Sama semua. Itulah sunnah. Pemersatu umat, menyatukan umat, menjadikan ummatan wahidatan. Itulah sunnah. Berbeda dengan bid'ah membuat kaum muslimin bercerai-berai. Berbeda-beda. Eh. Tentu satu sama lain akan membanggakan mereka sendiri-sendiri. Ya. Eh. Mereka masing-masing sikoh dengan ajaran mereka masing-masing, bid'ahnya mereka masing-masing. Maka rasa saling mencintai menjadi berkurang gara-gara bid'ah. Berbeda dengan sunnah. Sabtu. Ya. Thumma yukabbiru thalithah. Kemudian takbir ketiga. Wa yad'u lil mayyiti wa lil muslimin. Lalu berdoa untuk mayat dan untuk kaum muslimin yang insyaallah akan dibawakan oleh beliau eh, di bab-bab selanjutnya tentang doanya itu. ثم yukabbiru rabi'ata Lalu takbir yang keempat Dan berdoa lagi Dan sebaik-baik doa yang keempat Banyak doa keempat Wa min ahsanihi Yang terbaik Allahumma la tahrimna ajrahu Wa la taftinna ba'dahu Wa gfir lana walahu ini yang terbaik menurut beliau Yang keempat Walaupun doa lain ada ya. Bahkan bisa memilih doa mana saja ya. أنه يطول الدعاء في الرابعة dan boleh juga memperpanjang, doa di setelah takbir yang keempat sebelum salam khilafa ma ya'taduhu aktsarun nas yang eh, berbeda dengan kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang awam ya ini berdasarkan hadis Ibn Abi Aufa yang insya Allah nanti juga akan dibawakan oleh beliau. Ah, kemudian ada riwayat Ibnu Abbas men mencontohkan membaca satu surat. Ya, saya bacakan saja. Saya tidak bisa mentorji. Hadis yang dibawakan oleh Tulha bin Ubaidillah bin Auf. Dia mengatakan Sallaitu khalfa Ibn Abbas. Tulha bin Ubaidillah bin Auf ini tabi'in bukan Tolha bukan Tolha bin Abdillah ya Tolha bin Ubaidillah bin Auf Abu Salat di belakang Ibnu Abbas Salat mayat di belakang Ibnu Abbas Wa qara'a bi fatihatil kitab Lalu Ibnu Abbas membaca surat Al-Fatihah dan satu surat lain. Wa suratan dan satu surat lain. Wa jahara hatta asma'ana dan membacanya jahar sampai kami mendengar bacaan tersebut falamma faragha akhadtu biyadi setelah selesai salat tersebut aku pegang tangan ibnu Abbas aku bertanya kepada ibnu Abbas faqal lalu ibnu Abbas mengatakan إنما جهرت لتعلموا أنها سنة حق sengaja aku jaharkan sengaja aku baca secara jahar secara keras agar kalian semua tahu bahwa itu adalah sunnah hak ya hadis ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari duna dzikri surah tetapi tidak ada penyebutan membaca surat. Imam Bukhari membawakan hadis ini. Tulha bin Ubaidillah bin Auf salat di salat mayat di belakang Ibn Abbas tetapi tidak ada kata-kata membaca surat ya ini ada di An-Nasai ya dengan sanad sahih wala yusra'u du'aul istiftah tidak disyariatkan membaca doa istiftah ya Allahumma ba'id baini wa kabira wa wajhatu wajhiyya ini tidak disunnah ya فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها Adapun doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir ketiga, setelah takbir kedua kan tidak ada doa selawat. Setelah takbir pertama kan apa tadi? Al-Fatihah yang ada doanya setelah takbir ketiga. Ini salah satunya. Riwayat dari Abdurrahman Auf Abu Abdurrahman Auf bin Malik Auf bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati mayat Fa hafidtu min du'ai Aku menghafal doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Berarti sirah jahar kira-kira Sirah jahar kira-kira Tentu jahar Kalau syair tidak mungkin Auf bin Malik mendengar menghafal ya. Berarti jahat. Nabi membaca secara jahat. Bolehkah? Boleh. Untuk apa? Litta'li. Untuk mengajarkan kepada manusia. Dan itulah manhaj Nabi ketika mengajarkan ibadah kepada manusia selalu sambil sambil ibadah sambil praktek itu. Ngajarin sholat, sekalian sholat. Ngajarin wudhu, sekalian wudhu. Ya. Oleh karena itu, ketika tidak ada maksud pengajaran, jangan dijahar. Jangan dijahar. Karena jaharnya di situ ada ilatnya, ada alasannya. Hafidzumin min du'aihi wa huwa yaqul Aku menghafal doa yang diucapkan oleh Nabi yaitu Allahumma firlahu Ya Allah ampuni dia Warhamhu Rahmatilah dia, sayangilah dia Wa'afihi Afiahkan dia Afiah, sejahtera, nyaman Ya Wa'fu anhu, maafkan dia Wa akrim nuzulahu muliakan tempatnya di surga muliakan wawasi madhalahu dan luaskan madhalnya tempat masuk masuk ke mana? masuk ke kubur luaskan kuburnya karena lu kubur itu bisa luas sekali seluas mata memandang bisa sempit sekali bahkan sampai terhimpit dihimpit oleh wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad dan uh, mandikan dia dengan air dengan salju es dengan air yang barat air yang dingin Wanakihi minal khotoya bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan kama naqaita thawbal abyada min danas sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran kalau kain hitam, kain coklat bersih dari kotoran tampaknya ya sebetulnya masih ada kotoran kalau putih betul-betul ya kan kalau masih ada kotoran kan terlihat kalau bersih betul-betul bersih wa abdilhu daran khairan min darihi berikanlah kepada dia dah rumah tempat tinggal yang lebih baik dari rumah dia selama ini wa ahlan khairan bin ahlihi berikan kepada dia ahli keluarga istri yang lebih baik dari keluarga dia selama ini wa zaujan khairan min zaujihi berikanlah kepada dia pendamping istri yang lebih baik dari istri dia selama ini wa adkhilhul jannah masukkan dia ke dalam surga wa a'idhu min azabil qabr selamatkan dia dari azab kubur wa min azabin nar selamatkan juga dari azab neraka doa yang luar biasa ini diucapkan oleh Nabi didengar oleh Auf bin Malik sampai Auf mengatakan hatta tamannaitu an akuna ana dhalikal mayyit aku berharap akulah yang jadi mayit aku menginginkan supaya aku yang jadi mayitnya karena apa berharap dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang luar biasa diampuni, dimasukkan ke surga, diganti rumahnya yang lebih baik, keluarganya. Kenikmatan yang luar biasa. Dan diucapkan oleh seorang Nabi. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang tidak berharap ya maka Auf bin Malik berharap alangkah senangnya bahagianya kalau aku yang menjadi mayit ya rawahu بص كل حديث ينبغي الحرص على حفظ العلم وأخذه من أهله وتبليغه للناس anjuran untuk bersemangat rakus giat menghafal ilmu lihat di saat sholat menghafal ilmu kan sedang sholat ini ya. dan Allah memberikan uh, hafalan yang luar biasa kepada para sahabat lebih dari hafalan pemahaman yang sangat bagus kepada para sahabat dan mengambil ilmu dari ahlinya maka kita tidak boleh mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya ya wa tablighihi linnas dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Ya, kita salat dulu wasallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah yang didengar oleh Auf bin Balik Abu Abdurrahman yang pertama sudah bahwa anjuran untuk bersemangat menghafal ilmu, mengambil ilmu dari ahlinya dan menyampaikannya kepada orang lain. Walaupun orang lain itu adalah anak dan istri. Bahkan ini yang buat menyampaikan kepada orang lain tidak wajib menyampaikan kepada anak istri wajib untuk hal-hal yang wajib cara wudhu cara mandi junub cara sholat tentu ini wajib maka jika kita biarkan anak istri kita wudhunya tidak benar sholatnya tidak benar kita berdosa kita berdosa kita biarkan tetangga kita wudhunya tidak benar Solatnya tidak benar Tidak berdosa Ya yang kedua, as-salatu 'ala al-mayyiti huwa istighosatun billah ay yarhamahu wa ay yatajawaza 'anhu. Salat mayat itu istighosah. Istighosah adalah memohon kepada Allah di saat sulit. Ya. Kita masih ingat istighosa adalah memohon kepada Allah di saat sulit. Saat yang paling sulit adalah ketika seseorang sebentar lagi akan berhadapan dengan mungkar dan nakir. Ini sulit sekali. Sangat sulit bagi dia. Dia belum pernah merasakan uh, keadaan seperti itu. Dia akan berhadapan dengan dua utusan Allah yang belum pernah dia lihat selama ini. Ya, yang oh, tidak ada ampun, yang akan bertanya dan pasti akan memik menyiksa kalau tidak sanggup menjawab pertanyaan ini. Maka Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi, meminta kepada kerabatnya, teman-temannya untuk berdiri sejenak di atas kuburnya ketika kalian mengubur aku ya, agar aku merasa tenang ya, sebagaimana disunahkan oleh Nabi untuk mendoakan mayat yang baru saja dikubur جواز التطهر بالماء والثلج والبرد bolehnya membersihkan diri membersihkan badan, membersihkan pakaian dengan air, dengan salju, dengan air dingin. Boleh. Karena tiga macam air ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan pakaian putih. Ya. Kemudian fadlu thiyabil bayt ala ghairiha wa annaha tadullu ala an-naqa was-safa. Keutamaan kain putih, keutamaan pakaian putih dibanding dengan yang lain. Jadi ada keutamaan. Dan ini menunjukkan kebersihan. Ya. Ada keutamaan. Boleh memakainya, disukai memakainya. Jika mau. Jika tidak mau tidak masalah, tidak wajib. Ya. Adapun mewajibkan uh, ini menjadi tidak baik. Ya. Tidak boleh mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian isbatu adabil qabr. Ketetapan adanya azab kubur. Barang siapa yang tidak mempercayainya terancam kubur. Wajib bagi kita meyakini adanya azab kubur dan <clears throat> keyakinan kita terhadap azab kubur adalah berdasarkan dalil membantah adanya azab kubur adalah dengan rohyu tidak dengan wahyu tidak dengan dalil kalau dengan dalil dengan wahyu maka jelas azab kubur itu hak adanya kalau dibantah dengan rohyu apa rohyu mereka diantaranya kan belum diadili nah, kan belum diadili kenapa sudah disiksa Bukankah siksaan itu, hukuman itu setelah pengadilan? Kan belum diadili, diadili nanti di akhirat, pada mahsyar. Kenapa sudah disiksa? Apa ini? Wahyu apa ro'yu? Ro'yu. Ro'yu itu tidak ada gunanya. Ro'yu itu sampah. Ro'yu itu wajib dibuang apabila bertentangan dengan wahyu apabila bertentangan dengan dali walaupun rokyunya seorang Imam Syafi'i bahkan rokyunya Abu Bakar dan Umar wajib ditolak kalau bertentangan dengan wahyu apalagi ro'yu kita wajib dibuang yang terakhir جواز تمني الرجل أن يكون بدل ذلك الميت لما يتعرض له من غير الدعاء المقبول Bolehnya seseorang bercita-cita menjadi mayat Karena mayat tersebut didoakan dengan doa kebaikan. Ya. Maka apa yang diucapkan oleh Auf bin Malik tidak dikritik, tidak disalahkan oleh sahabat yang lain. Kan ucapan Auf bin Malik ini didengar oleh sahabat yang lain. Tapi para sahabat tidak ada riwayat membantah ucapan Auf bin Malik. Jadi Auf bin Malik mengatakan, aku e, membayangkan, aku berkeinginan menjadi mayat itu, ucapan seperti ini tidak salah. Berarti boleh. Ya. oh. Ya, kita bersoal jawab ada beberapa pertanyaan. Untuk soft wanita, apakah masuk dalam hitungan minimal 3 sah? Menurut riwayat-riwayat yang ada, eh, tidak ya. Jadi laki-lakinya. Maka apa yang disebutkan oleh eh, beliau tadi bahwa Nabi mengimami tujuh orang, tiga dua, dua, semuanya laki-laki. Bagaimana jika ada saf, jika ada wanita, ya sudah di belakangnya, ya di belakang. Apakah perlu meluruskan saf dalam sholat jenazah? Ya, sama dengan sholat biasa. Lurus, rapat, bahu dengan bahu sebelah, mata kaki dengan mata kaki sebelah. Itu. Uh, eh, yang beda tadi sempurnakan soft pertama baru bikin soft kedua nah, ini berbeda karena baru baru baru tiga orang berarti kan belum sempurna masih bisa diisi tapi sudah bikin soft kedua sudah bikin soft ketiga berarti ada perbedaan Bila pada takbir ketiga doa yang dihafal tidak lengkap, apakah boleh? Bisa doakan. Ya. Doakan. Nah, tentu eh, ini memberikan semangat kepada kita untuk menghafalnya. Jika sholat sendirian, apakah disunahkan azan dan komat? Komat ya, azan mungkin mengikuti masjid terdekat kalau terdengar, kecuali tidak terdengar kita berada di satu tempat berlima, bersepuluh kemudian tidak terdengar azan dari masjid terdekat nah, kita ada kecuali terdengar oh, kita tidak bisa ke masjid karena sakit atau hujan maka eh, cukup komat dalam melaksanakan sholat mayat apakah takbirnya dilakukan empat kali atau cukup satu kali empat kali takbirnya kalau pertanyaannya mengangkat tangan ya ya bedakan antara takbir dengan mengangkat tangan bedakan antara takbir dengan mengangkat tangan takbir itu bunyi ya kan mengangkat tangan gerakan. Takbir itu bunyi, bunyinya Allahu Akbar. Itu takbir. Kalau mau ngangkat tangan, raf'ul yadain gerakan. Raf'ul yadain. Ya. Kalau takbir jelas empat kali. Allahu Akbar. Fatihah, Allahu Akbar. Salawat, Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa, salam ya, itu takbir uh, ah, mengangkat tangan uh, ah, ini yang khilafkan ulama sebagian mengatakan tidak ada riwayat kecuali sekali ya di yang pertama sama dengan takbir tujuh kali di rokaat pertama salat id takbir lima kali di rokaat kedua salat id eh, tidak mengangkat tangan saat saya puasa Daud berdepatan dengan 10 Muharram. Bolehkah saya niat puasa Daud dan puasa 10 Muharram? Innamal a'malu niat. Amal tergantung niat. Maksudnya satu amal satu niat. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Kaidah mengatakan jika harus memilih maka pilihlah yang lebih yang lebih besar. Ya. 10 Muharram tentu lebih besar. solat terbaik setelah solat lima waktu adalah solat malam tahajud jauh mulai puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah sepuluh Muharram dan sepuluh Muharram ini wajib sebelum turunnya ayat kutiba alaikumusiyah sebelum diwajibkan puasa Ramadan Saat saya puasa sunnah di siang hari istri minta bercampur. Dosakah saya membatalkan puasa? Nah, tidak, ya. Membatalkan puasa sunnah tidak berdosa. Membatalkan puasa sunat tidak berdosa. Namanya juga sunat. Ya. Ziarah kubur apakah kita harus berada di dalam pekuburan atau boleh dari luar. Ziarah ya tentu masuk. Dari luar gimana? Ya bukan ziarah namanya. Dari luar itu di jalan tanah kusir tengah-tengah ya. jarak dari situ ya jarak jauh. Ya tentu bukan ziarah. Ziarah masuk ke area kuburan. Kita lepas sendal kita, sepatu kita, kita masuk ke kuburan. Assalamualaikum ya ahli biar dan seterusnya. Yaitu ziarah kubur dengan tujuan utama agar kita ingat mati. Hmm? Melewati tidak ya, melewati tidak. Melewati tidak. Kecuali melewati kuburnya orang-orang kafir yang jelas kekafirannya, maka ada sunnah kita menghabarkan uh, bahwa dia masuk neraka. Ya. Ada seorang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi jika engkau melewati kuburan orang-orang kafir maka gembirakan berikan kabar gembira bahwa mereka masuk akan masuk neraka. Ya. Kalau doa di rokaat ketiga tidak hafal seluruhnya seperti Allahumma kullahu warhamhu wa wa'afu'anhu apakah salatnya sah insyaallah sah sudah mencukupi ya itu yang pendek sudah mencukupi Apakah ada doa yang dipakai di solat mayat dapat dipakai juga saat kita berdoa secara umum? Secara umum boleh. Secara umum boleh. Karena berdoa memohon kepada Allah apa saja kan? Kita berdoa apa saja boleh. Yang tidak boleh menentukan Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita tentukan Ini yang tidak boleh Mana yang lebih rojik ketika bertakbir dalam surat mayat Angkat tangan atau tidak Tadi ya eh, Butuh riwayat yang sorry Yang jelas bahwa Rasul Para sahabat mengangkat tangan Sebelum ada kita tunggu keterangan Ketika ada sami'na atau anak. Sebelum ada kita tunggu Ya karena seluruh gerakan-gerakan Nabi dalam sholat itu ada riwayat. Sampai menun, Nabi menunjuk 53 jari seperti ini. Ya, itu diriwayatkan. Ya, sampai Nabi duduk istirahat, sampai Nabi uh, bagaimana menjauhkan siku dari pinggang, semuanya diriwayatkan. Kalau Nabi mengangkat tangan ketika takbir tujuh kali, takbir lima kali dalam salat Id, tentu ada riwayat. Tentu ada riwayat. Mana riwayat? Ya. Kalau ada sami'na wa Sebelum kita dapat ya ibadah menunggu perintah. Maka tidak boleh dengan kias. Sebagian memakai kias. Seluruh takbir ketika berdiri itu selalu mengangkat tangan. Misalnya dari berdiri ke ruku angkat tangan, dari ruku ke berdiri angkat tangan. Maka takbiratul ihram angkat tangan. Maka ketika ada lafaz takbir ketika berdiri ya juga harus angkat tangan. Tidak cukup. Ini ibadah. La qiyasa fil ibadah. Tidak boleh dengan memakai kaidah kias. Harus ada riwayat sahih riwayat jelas tegas dari Nabi bahwa Nabi betul-betul mengangkat kedua tangan ketika takbir tujuh kali, takbir lima kali, takbir empat kali dalam sholat jenazah.